Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah dari kitab Masail al-jahiliyah, permasalahan ritual perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, setelah kita menyelesaikan permasalahan yang ke Nah, barakallahu fikum ke-23, sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke-24. Yang mana permasalahan yang ke-24 ini nanti barakallahu fiikum mengenai nah mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut yang memegang adalah orang-orang yang lemah. Jadi mereka mereka nanti beralasan, beralasan untuk tidak mengikuti kebenaran dengan alasan apa? Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu kata mereka kami tidak mau mengikuti apabila kebenaran tersebut berada di tangan orang-orang yang lemah dan semisalnya. Jadi zuhudum fil haqqi idza kana 'alaihi du'afa. Nah, zuhudnya mereka. Nah, itu sangkaan mereka padahal bukan zuhud ya. Nah, barakallahu fikum zuhudnya mereka terhadap kebenaran apabila yang di atas kebenaran tersebut adalah orang-orang yang lemah. Nah, barakallahu fikum. Itu. Nah, kita lihat di sini Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid rahimahullah taala apabila kami ucapkan Al-Mujaddid yang diinginkan adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Al-mas'alatu rabi'atu wa 'ishrun. Permasalahan yang ke-24. Tarkud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilahi du'afa. Naam. perbuatan mereka yaitu tarkud dukhul meninggalkan untuk masuk di dalam kebenaran apabila orang-orang yang lemah telah mendahului mereka. Jadi alasan mereka kami tidak mau ikut, tidak mau masuk dalam kebenaran karena orang-orang yang lemah sudah mendahului. Naam. takabburan wa anafatan dalam keadaan takaburan sombong, kiber dan juga dalam keadaan bengis dan juga jahat. Fa'anzalallahu ta'ala kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum." Dan jangan sekali-kali engkau mengusir orang-orang yang mereka menyeru Rabb mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi perbuatan mereka seperti itu keadaannya. Nah, jadi mereka sombong, eh, congkak, nah kemudian jahat, terhadap orang-orang yang telah mendahului na'am kebenaran barakallahu fikum na'am. Kita lihat syarahnya sini. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Ahlul jahiliyati yarfudun al-haqqa idza kana 'alaihi du'afa minan nas. Orang-orang jahiliyah mereka itu menolak kebenaran, menentang kebenaran, tidak menerima kebenaran apabila yang berada di atas kebenaran tersebut adalah du'afa orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Jadi pengennya mereka itu yang berada di atas kebenaran tersebut adalah orang-orang kaya, orang-orang kuat dan semisalnya. Adapun orang-orang lemah itu dianggap mereka keliru, dianggap mereka adalah orang-orang bawahan dan semisalnya, sombong, songka Barakallahu fikum terutama mereka menganggap mungkin menilai dari si dunia. Orang-orang ahli sunnah mau tidak mau, walaupun sekaya apapun masih dianggap paling miskin barakallahu fikum nan dibanding orang-orang yang mencari dunia, dibanding orang-orang yang memang nah barakallahu fikum kerjaannya mencari dunia barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum dan juga peringatan sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dan hadis Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum Lihatlah oleh kalian orang-orang yang di bawah kalian dalam masalah apa? Dalam masalah dunia. 6. Wala tangduru ila man huwa fawqakum dan jangan sekali-kali kalian melihat orang yang di atas kalian dalam masalah dunia, dalam masalah kekayaan. Tujuannya apa? Dalika ajdaru. Yang demikian itu lebih pantas alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Kalau kita perhatikan kalau kita renungi kembali barakallahu fikum, kita melihat orang yang di bawah kita, oh ternyata kita ini walaupun kelihatannya miskin, fakir, ternyata di bawah kita masih ada yang lebih miskin, ada yang lebih fakir sehingga akan mendorong diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong kepada kita merasa cukup dengan apa yang Allah taala berikan kepada kita barakallahu fikum. Semakin kita merasa cukup, semakin kita merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah kaya. Namun orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepadanya, maka dia belum dikatakan kaya. Karena masih kurang terus. Dan itulah tabiatnya manusia. Lau kana libni Adam wadi'an min dhahab. Kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah emas, labtagha salisa. Eh, labtagha salisa. Saya dia akan mencari yang ketiganya. Wala yamla'u wala yamla'u fa'u illa turab. Dan tidak memenuhi mulutnya kecuali tanah. Karena nanti kalau dia meninggal dunia dikubur tanah yang memenuhi mulutnya. Yang memenuhi mulutnya adalah tanah, emasnya, hartanya semua ditinggal dunia. itu billah, hati-hati. Perhatikan sini, kembali ke inti pembahasan kita, Kalau syarah Syekh Shalal Fauzan, wa kalu oleh karena ini mereka mengatakan aha ulai minallahi aha ulai manallahu alaihim min bainina. Eh, Apakah mereka adalah orang-orang yang Allah telah berikan eh, karunia atas mereka di hadapan kami atau di hadapan kita? Nah, yakni laisu aula bil jannah minna. Maksudnya adalah mereka itu tidak layak. Nah, tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kita. Nahnu adza minhum katanya. Alasannya kat, alasannya apa? Kita ini kami ini lebih dahulu daripada mereka. Alasan seperti itu. Ketika dinasihati, eh, diarahkan kepada kebenaran, mereka mengatakan, "Kalian itu orang belakangan, kita ini lebih dahulu daripada kalian, kita ini lebih tua daripada kalian." Ukurannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Aha ulaiman Allahu alaihim min bainina. Apakah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah swt wa atas mereka daripada kita, daripada kami? Yakni laisu aula bil jannah minna, mereka tidak layak. Ya, tidak layak dan tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kita. Nah, nu minhum katanya. Kita ini lebih dahuluan daripada mereka. Wa asrafu minhum dan kita ini lebih mulia kedudukannya daripada mereka. Haula itu ma qimah wa fil mustana'. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai, tidak memiliki harga di lingkungan masyarakat katanya. Wal'ayyadzubillah. Tuduhan yang sangat berbahaya. Jadi mereka mengajak al-sunnah, menghinakan al-sunnah. A, sehina-hinanya agar apa? Dihinakan. Agar al-sunnah itu diinjak. Agar pemegang kebenaran itu diinjak. Barakallahu fiqum. Namun perlu diperhatikan. Sunnatullahi Jalla ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kebenaran. Terhadap ahlul haq barakallahu fikum akan ditolong dan juga senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pemegang kebenaran barakallahu fikum hafizakumullah, jangan khawatir. Selama berada di atas petunjuk, maka sesatnya orang-orang sesat tidak membahayakan ahlu sunnah wal jamaah. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, alaikum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Semakin kita berupaya menjaga petunjuk yang ada pada diri kita, barakallahu fikum, yang Allah telah berikan kepada kita berupa Al-Qur'an, berupa As-Sunnah, berupa talabul ilm, maka kita syukuri. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Berkata Imam Syaukani Allah Ta'ala mengenai ayat ini, dan orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan tambahkan pada mereka petunjuk, akan tambahkan pada mereka hidayah. Naam, e, imanan wa ilman wa basiratan kata beliau dalam Fathul Qadir. Jadi tambahkan kepada mereka apa? Imanan wa ilman wa basiratan. Ditambahkan keimanannya, ditambahkan ilmunya, basiratan mengetahui perkara-perkara yang detail. Dalam artian, nah barakallahu fikum, teliti. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, ikhwani fillah, hati-hati. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah ini. Kita lanjutkan, wa qad raddallahu alaihim biqaulih Sungguh Allah Taala telah membantah ucapan mereka dengan firman-Nya, "Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang orang-orang yang bersyukur? Jadi orang-orang yang bersyukur barakallahu fikum tidak menilai apakah dahuluan atau lebih duluan atau belakangan tidak barakallahu fikum. Namun dinilai kesyukuran bentuk syukurnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah Subhanahu wa taala bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya karena itu adalah hakikat takwa kunci timbangan mizan yang akan eh, barakallahu fikum dijadikan nilai, dijadikan timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, enam eh, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Apakah itu takwa barakallahu fikum? Takwa didefinisikan para ulama dengan berbagai macam definisi. Namun di antara definisi yang sering kita dengar adalah barakallahu fikum hafizakumullah adalah ayyaj'ala al-insanu bainahu wa baina adzabillahi biqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Naam. Yaitu apa? Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah Subhanahu wa taala ayyaj'ala al-insanu bainahu wa baina adzabillahi biqayatan. Ya, seseorang menjadikan antara dia dan antara adab Allah Subhanahu wa taala sebuah tameng, sebuah pembatas dengan cara apa? Bifi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Seperti itu. Berikutnya, fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Nah, kepada agama ini kecuali kepada siapa yang Allah Taala kehendaki dan Allah Taala cintai ringan. Kenapa demikian? Karena hidayah taufik barakallahu fikum berada di atas agama Islam, berada di atas agama yang benar, berada di atas manhaj yang sahih, manhaj yang nah barakallahu fikum lurus, itu merupakan hidayah yang sangat besar, hidayah yang tidak nah dimiliki oleh setiap orang barakallahu fikum. Kita syukuri berada di atas manhaj yang benar, di atas akidah yang benar, jalan yang lurus. Nam, walhamdulillah. Inilah yang kita Nam, sering kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali salat kita membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini maknanya bukan karena kita berada di atas kebatilan. Tidak. Kita sudah berada di atas al-haq walhamdulillah. Cuman permintaan di sini bukan permintaan yang sifatnya apa? Kita belum berada di atasnya tidak. Tapi permintaan di sini adalah Ya Allah, berilah kami keistiqoman untuk senantiasa continue di atas apa hidayah tersebut hingga meninggal dunia. Itu maknanya. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Paham ya? Sehingga ucapan atau permintaan ihdinas suratul mustaqim, ya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini bukan maknanya apa? Bukan maknanya kita sekarang berada di atas kebatilan. Bukan maknanya kita sekarang berada di atas jalan yang bengkok. Tidak. Tapi kita sekarang sudah berada di atas al-haq, berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Nah, agar diberikan keistiqomahan dan kontinu dan taufik sehingga Naam hingga apa ajar menjemput kita barakallahu fikum. Naam. Ewa. Akhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Naam. Berikutnya, amad dunya adapun dunya fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'i. Adapun dunya sifatnya umum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang Allah telah cintai dan bahkan memberikan kepada orang-orang yang Allah telah benci atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala seperti orang kafir, orang musyrik, orang munafik Apakah mereka tidak makan? Mereka juga makan, minum, ada yang kaya, ada yang hidupnya mewah. Namun rezeki yang sifatnya umum seperti itu barakallahu fikum atau kemewahan atau yang di nah barakallahu fikum yang Allah telah berikan kepada mereka orang-orang kufar itu dalam bentuk istidraj. Istidraj, pengunduran saja. Nah, penguluran waktu saja hingga datang suatu ketika ajal menjemput mereka, mereka mereka pun akan dimatikan. Kemudian setelah itu wal billah mereka berada di dalam neraka jahannam babisal qarar dan mana yang mana neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali wal billah nah mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan semoga nah barakallahu fikum nah pelajaran yang sangat singkat ini dari permasalahan yang ke-24 eh, dari kitab masail jahiliyah Nah, yang dikarang oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa memberikan renungan bagi kita semuanya dan memberikan manfaat pada kita semuanya agar kita untuk senantiasa istiqamah di eh, na'am barakallahu fikum di atas Al-Qur'an Sunnah terutama nam terlebih-lebih lagi di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah, api fitnah berkobar di mana-mana, gelombang lautan fitnah mereka. Nah, barakallahu fikum berupaya semaksimal mungkin untuk menghanyutkan orang-orang agar masuk ke dalam gelombang fitnah tersebut tanpa didasari oleh ilmu. Nas'alullah azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana al kitab sunnah hatta nalqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaih walhamdulillahi rabbil alamin subhan